Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sungguh orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Saya dakhuluna jahannam mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhilin dalam keadaan hina makna ayat ini sangat jelas ya, bahwa Tuhan kalian yaitu Allah Taala berfirman berdoalah kepadaku aku akan kabulkan untuk kalian berarti ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Taala kenapa karena kita sebagai manusia sangat banyak hajat kita dan kita tidak pernah bisa lepas dari rahmat dan keutamaan Allah sekejap pun ya. tidak pernah kita ini butuh eh, tidak pernah kita ini bisa lepas dari rahmat Allah tidak pernah kita tidak butuh kepada rahmat Allah Setiap detik ya, Kita butuh Kesehatan ya, Syarat yang ada di dalam badan kita Itu Tidak terhitung Semuanya butuh kesehatan Sedikit saja Nanti tidak diberikan Maka Nanti akan terjadi masalah Misalnya syarat yang berkaitan dengan mata tidak diberikan ya. Nah, maka nanti ada masalah di dalam matanya sehingga tidak bisa lagi melihat misalnya atau mengeluarkan air terus atau kecil terus atau segala macam. Waduh, kena gangguan syarat matanya. Nah, akhirnya itu. Ya kalau bisa kembali, kalau nggak bisa kembali. Nah, jadi itu sekedar contoh. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan yang kita sadari dan yang tidak kita sadari secara umum. Lalu berkaitan dengan yang kita sadari saja, sesungguhnya hak manusia itu dunia akhirat sangat banyak. Karena itu manusia itu disifati fakir atau butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal hamid. Wahai manusia, kalian itu fuqara Kalian itu fakir maknanya selalu butuh ilallah kepada Allah. Butuh keselamatan, butuh kesehatan, butuh hidayah supaya tidak tersesat, butuh terhindar dari eh, gangguan syaitan, butuh butuh segala macam. Butuh segala macam. Eh, wallahu huwal hamid dan Allah lah yang tidak butuh Allah yang maha kaya tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun maha kaya maha cukup alhamdulillah dan maha terpuji hmm, Allah mengatakan semua manusia itu butuh lah manusia yang selalu butuh itu diperintah mintalah kepada Allah kecuali Allah akan kasih Sungguh orang-orang yang sombong Sombong dalam hal apa? Merasa tidak butuh kepada Allah sehingga tidak berdoa kepada Allah Ada kaidah di sini Orang yang merasa di hadapan Allah itu sudah tidak butuh Itu dikatakan sombong Ya Allah, saya sudah punya harta banyak, saya sudah tidak butuh harta lagi. Itu orang yang sombong. Kalau gitu. diberi diberikannya, infakkan di jalan Allah, lalu minta kembali kepada Allah. Kamu nggak mau menginfakkan, tapi sombong di hadapan Allah, ya, merasa sudah punya banyak. Itu tipuan dari syaitan yang mempengaruhi orang itu. Nah, mintalah kepada Allah terus dan yang sudah kamu dapatkan infakkan di jalan Allah. jadi itu dengan itu akhirnya orang itu terus butuh kepada Allah Orang itu terus butuh kepada Allah punya diinfakkan, punya diinfakkan, punya diinfakkan terus setiap saat mengatakan ya Allah bila bukan menggunakan rezeki yang baik bila setelah dapat setelah diberi oleh Allah diinfakkan di jalan Allah tentu kelebihannya sesungguhnya Allah ketika kita yang diinfakkan itu hanya kelebihan lain dengan para sahabat sahabat itu hajatnya kalau ternyata gitu, waktu itu sikonnya menuntut dia infak mengutamakan yang lain daripada dirinya jadi kalau orang seperti kita nah, kelebihan saja sangat berat untuk kita infakkan apalagi yang kebutuhan kita nah jadi itu itu eh, orang yang imannya setingkat kita itu sudah nah udah itu banyak orang yang semacam kita itu sombong kepada Allah Wah malu saya rasanya kalau minta harta lagi Kenapa? Karena sudah diberitanya Itu karena ditipu oleh setan ditipu oleh malu berdoa kepada Allah jadi itu. Lain betul bagaimana? Minta terus kepada Allah, tapi kelebihan yang dimiliki hendaknya diinfakkan di jalan Allah. Jadi itu. Itu di dalam masalah harta, di dalam masalah ilmu. Ya. Di dalam masalah ilmu harus terus minta kepada Allah Taala dan tidak ada orang yang gitu, merasa ilmunya kelebihan Kalau orang yang merasa ilmunya banyak Itu menunjukkan bodohnya terhadap ilmu Orang yang benar di dalam bab ilmu Semakin memiliki ilmu Semakin butuh tambahan Semakin merasa bahwa ternyata banyak yang belum dia ketahui ternyata banyak yang dibiarkan. Nah, itu. Karena itu Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling tinggi penguasaan ilmu Al-Quran, ilmu agama, ilmu yang Allah berikan, tapi sama Allah diperintah terus agar minta tambahan ilmu kepada Allah. Wa qurrab fi zidni ilmu dan berdoalah ya Allah tambah ilmu Padahal ilmu di dalam Islam itu adalah Al-Quran iya, dan kandungannya. Nah, dan yang paling paham adalah Rasulullah tapi terus diminta diperintah oleh Allah untuk minta tambahan. Iya. Nah, kembali orang yang tidak berdoa kepada Allah itu dicap oleh Allah semua. dan orang yang tidak berdoa kepada Allah ini setelah tidak sombong maka hukum orang yang sombong itu akan dimasukkan ke dalam neraka Rasulullah SAW bersabda layak khudul jannata man kana qalbihi min min kibrin tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji sawi meskipun kecil itu supaya gampang tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun kecil hmm. akhirnya para sahabat bertanya Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyal bisa tauban hasanan wa mahlan hasanan Wahai itu seneng kalau pakai baju bagus, pakai sepatu atau sandal yang bagus. Apakah itu sombong? Maksudnya Kalau Kalau Rasulullah menjawab, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Apa maksudnya? Pakai baju bagus itu tidak berarti sombong. Pakai sandal, pakai sepatu bagus tidak berarti sombong. Rumahnya bagus tidak berarti sombong. Kendaraannya bagus tidak berarti sombong. Bahkan nikmat yang Allah berikan gunakan dan bersyukurlah kepada Allah SWT. Adapun orang yang punya nikmat diberi oleh Allah nikmat banyak terus disimpan saja pakaian-pakaian yang murah-murah saja yang sederhana makan makan iri-iri saja tapi simpanannya banyak rumahnya biasa ya kayak orang ya, pas-pasan padahal simpanannya banyak Nah, itu orang yang pelit sampai pada dirinya sendiri. Hmm. Apalagi kepada orang. Itu orang yang bakhil. Itu orang yang bakhil sampai pada tingkatan kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Nah, jadi itu bukan kebaikan itu bakhil fa'amma bi ni'mati rabbika fahadin Adapun tentang nikmat yang nikmat Tuhanmu yang telah diberikan padamu maka tampakkan. Maksudnya tampakkan di sini adalah hmm, gunakan dan bersyukurlah kepada Allah. Orang yang punya uang cukup banyak makan yang enak dan bersyukurlah kepada Allah. Yang dilarang itu berlebih-lebihan yang dilarang itu melampaui batas. Pakai baju yang bagus dan dipakai itu nyaman, enak dan bersyukurlah kepada Allah. Yang dilarang itu berlebihan. Buat rumah yang bagus, yang nyaman, tenang dan bersyukurlah kepada Allah gunakan untuk ibadah kepada Allah. Yang dilarang itu berlebihan. Beli kendaraan yang bagus, yang nyaman Dan bersyukurlah kepada Allah Yang dilarang itu berlebih-lebihan Berlebih-lebihan bisa jumlahnya Satu sudah cukup Beli dua, apalagi tiga, apalagi empat Itu berlebih-lebihan tidak beli Satu tidak cukup Beli dua, dua tidak cukup Beli tiga, Tiga, sekali waktu masih kadang-kadang wah ternyata kondisi tertentu kurang, beli satu lagi jadi empat dan seterusnya. Nah, minta pakaian beli satu, nanti kalau kotor terus gimana? Nah, beli dua, beli dua kadang-kadang yang satu kotor yang sudah dipakai belum sempat nyuci, Kau cari beli lagi. Belilah yang bagus, yang cukup, yang dilarang berlebihan. Membeli waktu baru iya. kemudian beli dua untuk dirinya sendiri. Loh kenapa? Ya supaya bisa ganti-ganti. Bukan karena yang satu nggak nyaman, bukan karena yang satu dipakai keluarganya, yang satu dia pakai sehingga sering kesulitan kalau cuma satu, bukan karena itu, tapi supaya ganti-ganti. Ah itu berlebih-lebihan. Ya, beli yang tak yang nyaman dan bersyukurlah kepada Allah yang dilarang adalah menjadi ya dan banyak-banyaklah berimpak di jalan Allah ya, akan ditambah oleh Allah Taala berlipat-lipat sebagai balasan yaitu fa'amma bi'imati rabbika fahadith Nah, jadi itu jadi e, jangan jadi orang yang kafir dan jangan jadi orang yang berlebih lebihan. Nah, sesungguhnya orang yang e, lalu Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya. Jadi e, awal hadis tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun kecil. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang itu senang pakai baju bagus, pakai alas kaki bagus. Rasulullah SAW menjawab, beliau Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Al kibru sombong itu batorul haqqi wa omtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Merendahkan orang merasa dirinya lebih daripada orang ya. merasa lebih daripada orang mengandung makna merendahkan orang ya. Adapun apabila tidak mengandung makna merendahkan orang ya bisa jadi pada kondisi tertentu benar pada kondisi bukan karena sombong wah saya yang paling kuat saya harus yang paling di depan saya yang paling banyak rezekinya saya harus yang paling banyak di dalam menanggung beban jamaah ini saya yang paling sehat saya harus yang paling eh, aktif nah, itu bukan karena sombong merasa dirinya lebih maka dia harus yang eh, beramal lebih Nah, adapun merasa dirinya lebih mengandung makna merendahkan orang itu puasa lebih banyak daripada itu dia segitu aja kok. Nah, saya lebih sehat daripada dia dia aku aku aja kok. Jadi gitu ya. Maksudnya gampang-gampang satu gampang bilang gitu ya. Nah, oh saya lebih mantap daripada dia orang itu ya, itu aja nah, iya. itu merasa dirinya lebih tapi mengandung makna merendahkan orang itu sombong merasa dirinya lebih dan mengandung makna merendahkan yang lain itu sombong nah, termasuk orang yang nggak berdoa kepada Allah itu di sini dikatakan oleh Allah sombong. Sombong dia ya. merasa tidak butuh di hadapan Allah, padahal dia selalu butuh kepada Allah. Kita ambil faedah yang terkandung di dalam ayat ini. Sesungguhnya faedah dari ayat ini sangat banyak. Yang pertama, Allah memerintahkan agar berdoa. Untuk Udhu'uni berdoa kepadaku Berarti orang yang berdoa itu menjalankan perintah. Kan ya? Berarti doa itu ibadah. Kenapa? Karena itu diperintah oleh Allah. Orang yang berdoa berarti dia menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah adalah ibadah. Karena itu termasuk faedahnya doa adalah ibadah. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, doa buat ibadah. Doa itu adalah ibadah. Lah kalau doa itu ibadah, maka yang berdoa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Lah ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Contohnya bagaimana? Ya Allah, ya Rasulullah. Kepingin sembuh karena dia sakit. Ya Allah, ya Rasulullah. Itu berdoa kepada Allah, berdoa kepada Rasul berarti dia ibadah kepada Allah dan ibadah kepada Rasul berarti dia menyebutkan Allah dan Rasul dengan Rasulnya dan itu seperti orang Nasoro beribadah kepada Allah dan beribadah kepada utusan Allah Tanpa tersesat akhirnya utusan Allah dianggap sebagai Tuhan Ha, jadi doa itu ibadah maka harus hanya doa benar. Misalnya lho, orang itu <coughs> datang ke kuburan wali. Ya Allah, ya Rasulullah, ya wali, ya syekh, ya siapa saja ya. Nah, dia telah melakukan kesyirikan dan syirik itu dosa besar menghapuskan amal ibadah kalau mati tidak bertaubat Allah haramkan surga tempatnya di neraka selama-lamanya nah, itu ibadah ya. ada hadis Rasulullah SAW Ya hadis ini supaya tidak luput kita baca dulu. Ya. Hadis ini goib, ada penjelasannya hadis ini goib, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Hadis itu goib, itu apabila tidak terpenuhi lima syarat lima kelima limanya. Jadi hadis itu baru dikatakan sahih apabila terpenuhi lima syarat. Kalau salah satu dari lima ini tidak terpenuhi, maka di situ wajib. Ya, gampangnya gitu. Nah, tiga syarat itu yang berkaitan dengan sana, dua syarat, dua dua syarat berkaitan dengan isi, dengan matang atau dengan isi. Nah, isinya maknanya ini benar tapi syaratnya ada kelemahan doi. Hmm, maknanya benar. Nah kalau itu bagaimana? maknanya dipegang karena maknanya benar tapi tidak boleh mengatakan ini hadis Rasulullah kenapa? karena ini zohir dari sisi periwayatnya atau orangnya atau sanatnya tadi nah, jadi jangan mengatakan ini hadis Rasulullah kenapa? karena ini zohir adapun maknanya ini makna yang sesuai di dalam Islam sesuai dengan syariat Islam nah, itu lah kenapa aku nggak boleh dikatakan ini dari Rasulullah? Karena yang bukan dari Rasulullah tidak boleh dikatakan dari Rasulullah. Nanti akhirnya Islam itu bertambah. Kalau nggak dari Rasulullah dikatakan ini dari Rasulullah. Islam itu hanya yang diajarkan oleh Rasulullah berupa ayat Allah atau hadis-hadisnya. Diajarkan oleh Rasulullah itulah Islam. Imam Malik rahimahullah berkata malam yakun yauma idin dinan fa innal yauma laisa dina yang di zaman Nabi tidak diajarkan sebagai agama maka di zaman kita dan seterusnya itu bukan termasuk agama agama Islam hanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan berupa hadis-hadisnya nah itu kita baca Hadis ini hadis kunci, tapi tadi itu sanatnya eh, ada kalimatnya ini. Arba'u khisalin, ada empat hal. Wahidatu minhunna li. Salah satu dari empat ini adalah untukku. Wa wahidatun laka. Dan satu dari empat ini untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wawahidatun baini wa baina dan satu dari empat ini yang ketiga adalah antara aku dan kamu wahai Muhammad SAW dan yang keempat ya, satu dari yang empatnya adalah antara kamu dan hamba-hambaku antara kamu wahai Muhammad dan hamba-hambaku dan umat Islam fa'ammal li fadakbuduni la tusyriku bi syai'a. Adapun satu yang pertama yaitu yang untukku untukku nggak disebutkan antara siapa antara siapa yang penting itu adalah untukku hakku milikku apa nah maka ya, kamu kamu di sini siapapun dia diajak bicara harus beribadah hanya kepada aku. Ya. Ketika hadis ini dibacakan kepada siapapun ya siapapun kamu kamu harus beribadah hanya kepada Allah. Kalau sampai kamu beribadah kepada selain Allah maka kamu memberikan hak Allah kepada musuh Allah, kepada yang paling dibenci oleh Allah. Nah, itu yang paling dibenci oleh Allah. Kalau kamu tidak mau ibadah, kamu merampas hak Allah, tidak mau memberikan hak Allah. Nah, jadi Empat hal satu ini hak ya Allah, milik Allah. Apa itu? Yaitu ibadah. Hamba harus beribadah kepada Allah. Wa amalan dilaka alaiya. fa amil kami khairin dan itu kami hina. Ada satu yang untukmu. Untukmu. Ketika yang diajak bicara Rasulullah ya untukmu wahai Rasulullah. Ketika dihadapkan kepada kita ya untuk kita ini. siapapun tidak nah ketika hadis ini dibacakan kepada si A kamu adalah si A nah, ada pun satu yang untukmu adalah apabila kamu berbuat baik Allah pasti membalasmu tidak ada yang hilang tidak ada yang luput yang sia-sia enggak. ada semua kebaikanmu pasti kamu akan mendapatkan balasannya. Semua perbuatanmu pasti akan dibalas. Nah ini. Nah karena itu jangan takut kebaikan itu hilang. Sungguh Allah Maha Tahu dan Allah Maha Memelihara dan Allah pasti akan membalas. Hmm. Yakmal يعمل مثقال ذرة خيرا siapa siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil biji sawi Allah lihat dan nanti di akhirat Allah pasti akan membalas dan bisa-bisa di dunia ini sudah dibalas dan nanti di akhirat juga dibalas hmm. kalau di akhirat itu pasti kalau di dunia itu ada dalil bisa jadi tidak diberi kebaikannya di dunia hmm. Nanti diberikan secara sempurna di akhirat Dan dilipat gandakan Nah, yang ketiga wa amalati baini wa bainak faminkat du'a wa alayyal ijabah. Adapun yang antaraku dan antaramu Antaramu adalah antara kamu wahai Muhammad Apabila dihadapkan kepada si A, kamu adalah si A, Di hadapan kepada kita, kamu adalah kita. Nah, jadi kamu adalah yang diajak bicara antara Allah dan yang diajak bicara siapapun juga. Nah, Adapun yang ketiga adalah antara antaraku dan antara kamu wahai hamba. Apa? Gitu. Kamu harus berdoa dan aku akan mengabulkan. Kamu minta aku beri. Ini kamu minta dan aku akan ini. Nah, ini yang kaitan dengan bab kita, kaitan dengan ayat kita. Ya Yohanes, ya, wahai manusia, ya, antum beri pokok, ya kalian itu butuh kepada Allah. Karena itu di ayat tadi Allah berfirman, eh, ya, Allah rabbukum ud'uni Fastajib laku Tuhanmu berkata berdoa kepada Tuhan Aku akan kabulkan Nah ini yang ketiga Kamu berdoa aku akan mengabulkan Wa amalati bayna kawabayna baina ibadi Adapun yang keempat Antara kamu wahai Muhammad dan hamba-hambaku Apa? Maka Fardolahum ma tardo li nafsika ridhoilah untuk mereka apabila yang seperti itu kamu ridho untuk dirimu. Ridhoilah untuk mereka apabila yang seperti itu kamu ridho untukmu. Senangilah apa yang kamu senangi. Senangilah itu pada orang apabila kamu senang terhadap hal itu. Pemahaman kebalikannya juga makna kebalikannya juga harus kayak gitu apa? Kalau kamu tidak suka kena sesuatu maka kamu juga jangan suka apabila sesuatu yang tidak enak itu kena orang. Kamu nggak suka kena penyakit, kamu juga jangan suka kalau penyakit itu kena orang. Kamu suka sehat, kamu juga harus suka kesehatan itu didapat oleh orang. Nah dari itu nah, mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu antara kamu dan hambaku. Eh, antara kamu dan hambaku, wahai Muhammad, kamu harus seperti itu. Dan Rasulullah SAW betul-betul itu melaksanakan seperti apa yang seharusnya dengan sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah bahkan itu tidak ada yang bisa melampaui seperti itu kenapa karena Rasulullah SAW itu lebih mementingkan umatnya daripada dirinya itu Laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Sungguh telah datang Rasul dari kalangan manusia, dari kalangan kalian, wahai manusia. Rasul ini sangat berat ia rasakan apabila kalian menderita. Rasul ini tidak kuat rasanya apabila umatnya menderita. Harisun alaikum Rasul ini sangat perhatian kalian mendapatkan kebaikan. Pusat pikiran dan kekuatannya dikerahkan. Seluruh kekuatannya, seluruh pikirannya dikerahkan untuk supaya umatnya mendapat kebaikan. Seandainya mementingkan dirinya sendiri, gitu, maka kenapa dia harus sakit-sakit demi keselamatan umatnya. Tapi ternyata itu yang dilakukan oleh Rasulullah Semua dikurbankan apa yang ia miliki Supaya umatnya jadi baik Supaya umatnya mendapatkan kebaikan Harisun alaikum Sangat perhatian Atas kebahagiaan kalian Dunia akhirat Bilmu'minina ra'ufur rahim Rasul ini terhadap orang yang beriman Sangat cinta dan kasih sayang Nah ini Rasulullah Sallam. gitu. Nah, umatnya yang kafir gitu, dia rela harus lelah sakit sengsara supaya umatnya yang kafir itu jadi mukmin supaya yang Nabi itu sembuh dia jalan kaki dari Mekah ke Taif ya, dan itu padang pasir batu itu panas-panas untuk apa supaya orang baik dapat hidayah dia dapat apa nggak dapat apa-apa dari mereka setelah sampai di sana dilempari batu sampai berdarah Loh, apa salahnya? Enggak ada salahnya. itu dia menyampaikan kebauhitan supaya mereka dapat hidayah supaya mereka nanti kalau mati tidak dianggap oleh Allah malah dilempari batu meskipun begitu mendoakan kepada mereka Allah mengaji kaum Fa'innahu la Ya Allah beri hidayah kaum itu Mereka kurang ajar itu karena tidak tahu Jadi loh yang kafir yang kurang ajar tapi tetap didoakan oleh Rasulullah. Nah jadi itu Rasulullah saja tidak ada yang bisa melampaui Rasul sampai para Rasul pun semuanya akhirnya derajatnya bahwa Rasulullah saja. Nah ini Lalu satu hadis lagi karena waktunya sudah habis. Nah, Rasulullah SAW berkata, malam yad'u malam dia yad'u Allah azza wa jalla ghadiba alaihi orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Allah marah kepadanya Allah marah kepadanya nah, karena itu kita harus paham Allah itulah yeah yang memberikan segala kebaikan untuk kita dan kita itu terus butuh kebaikan kita juga terus butuh sehat kita selama ini sehat besok kita sehat apa tidak tidak tahu ya. ketika kita sadar ingatlah yang memberi sehat itu Allah minta kepada Allah Allahumma afini fi badani ya Allah beri kesehatan kesejahteraan pada badan saya ini jadi itu pagi baca itu sore baca itu yang tidak berdoa kepada Allah Allah marah itu eh, dan ada faedah bahwa Allah itu punya sifat marah kepada siapa kepada siapa yang durhaka kepada Allah kepada siapa yang jelek Allah marah dan Allah juga punya sifat senang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah senang pada orang yang muhsin yang selalu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah senang pada orang yang takwa. Jadi Allah juga punya sifat senang, Allah juga punya sifat nah, Nah, kita tidak tahu dan Allah itu kayak apa, kita juga tidak tahu hakikat sifat Allah. Kita tahu dari ayat Allah Allah itu ada. Kita tahu dari ayat Allah Allah itu maha besar. Kita tahu dari ayat Allah Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita tahu dari ayat Allah ayat bahwa Allah itu senang pada orang yang baik yang bertakwa dan kita juga tahu dari ayat Allah bahwa Allah itu marah pada orang yang durhaka. Berarti Allah juga senang juga marah. Ya, Allah sendiri yang memberitahukan begitu. Karena kita tidak tahu dan Allah seperti apa dan Allah, kita juga tidak tahu hakikat sifatnya itu kayak apa. Tapi kita tahu Allah itu ada, Allah itu maha besar, Allah itu memberi, Allah itu senang, Allah itu maha. Nah, nah Allah malam subhanahu wa taala.